Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan uh, bahasan risalah tentang khulasah <clears throat> mu'taqad Selanjutnya wa nara annal masaila nau'ani. Zahiratun wa khafiyatun. Kami memandang bahwa permasalahan yang kaitan dengan takfir itu ada dua macam. Yang pertama zahirah, masail zahirah, wa khafiyah dan masail khafiyah. Falmasailu az-zahiratu hiya masalah-masalah zahirah itu adalah pertama tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga jami'u masail syirkil akbar, seluruh permasalahan yang tercakup dalam syirik akbar. Keempat sifatullahi sifatullah ta'ala allati tata'allaqu birrububiyah. Sifat-sifat Allah ta'ala yang berkaitan dengan rububiyah. Faman waqa'a fil kufri fi hadhil masaili barang siapa yang jatuh dalam kekafiran di dalam permasalahan-permasalahan ini tadi empat hal yang di atas fahuwa kafirun maka dia kafir sawaun akanatil hujjatu qaimatan alaihi amlam takum maka dia kafir baik hujah sudah tegak terhadap dia maupun belum faman qamat alaihi hujjatu fid dunia barang siapa yang telah tegak hujah terhadapnya di dunia fahuwa kafirun fid dunya maka dia kafir di dunia wa kafirun muhalladun finnari in mata alaihi dan dia kafir lagi kekal dalam api neraka bila mati di atasnya. Wa amma man lam takum alaihi hujjatu fid dunya dan adapun orang yang belum tegak terhadapnya hujjah di dunia fahuwa kafirun fi ahkamid dunya maka dia kafir dalam hukum dunia wa amruhu ilallahi fil akhirati dan untuk hukum akhirat diserahkan kepada Allah. Wal hujjatu fi al masaili wujudu tamakkuni al ilmi. Sedangkan hujjah di dalam permasalahan ini, tadi masail zahirah yang kaitan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, eh, sebagian sifat yang kaitan dengan rububiyah juga segala masalah syirik akbar adalah adanya tamakkun Ya, wujud tamakkuni minal ilmi, adanya tamakun, adanya kesempatan untuk mengetahui. Wala yushtaratu tahakkukul ilmi fiha. Dan tidak disyaratkan eh, apa, keterbuktian mengetahui di dalamnya. Faman, tah, faman tamakkana minal ilmi fi hadhil masyairi. barang siapa yang memiliki kesempatan untuk mengetahui di dalam permasalahan-permasalahan ini, faqad qamat alaihil hujjatu maka hujah telah tegak terhadapnya wa illam ya'lamha walaupun dia tidak mengetahuinya. Ya. Di sini eh, dijelaskan tentang masail permasalahan yang kaitan dengan masalah takfir. Permasalahan yang kaitan dengan masalah takfir itu ada dua macam ada masail zahirah, ada masail khafiyah. Ada masail zahirah, ada masail khafiyah. Batasan batasan yang e, untuk mengetahui masail zahirah nama dawabit ya al masail al zahirah batasan-batasan baku masail zahirah itu adalah dia disebut apa masail maklumah minad din bid darurah permasalahan yang diketahui secara pasti di dalam din ini. Yang mana orang yang mukalab lagi berakal tidak boleh tidak tahu di dalamnya. Atau juga disebut dengan masailud dalil fiha muhkam. Permasalahan yang e, dalil di dalamnya adalah muhkam. Yang tidak apa tidak ada syubhat dan tidak menerima pentakwilan masail zahirah disebut permasalahan yang eh, sifatnya permasalahan dalil yang di dalamnya muhkam yang tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran lagi tidak menerima pentawilan. Juga disebut juga masail ijma'iyah mawjudah nasan fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam eh, yatanaqaluha ahlul islam awamuhum an khawasihim permasalahan yang diijmakan, yang ada secara nas di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang dinukil dari oleh kaum muslimin dari apa eh, orang-orang e, awamnya dari orang-orang khususnya yang tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya dan tidak diterima takwil atau pengkaburan di dalamnya. Jadi permasalahan yang sifatnya ijma'iyah yang ada nasnya dalam Alkitab dan As-Sunnah yang di, apa, dinukil oleh kalangan awam dari kalangan khususnya. Juga disebut masail la yata'azzaru 'alal mukallaf rab'ul jahri an nafsihi biha. Disebut juga permasalahan yang tidak susah atas orang mukallaf untuk melenyapkan kebodohan di dalamnya. Itu batasan masail apa masail zahirah, itu masail Eh, permasalahan yang maklumah minaddin fil darurah. Permasalahan yang diketahui secara pasti dalam din ini, yang merupakan ajaran ini secara pasti diketahui. Juga permasalahan yang sifatnya ijma'iyah yang diketahui secara nas, itu kan, di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Juga permasalahan yang tidak susah atas orang mukalaf untuk melenyapkan kebodohan darinya. Juga disebut permasalahan yang dalil di dalamnya adalah muhkam, tidak ada syubhat dan tidak menerima pentakwilan. Itu dua bit apa? dua bit masail zahirah. E, adapun bit ya, batasan masail khafiyah, masail khafiyah. Masail khafiyah adalah masail ghairu ma'lumah ad din bi darurah permasalahan yang tidak diketahui umum di dalam din ini, tidak ketahui secara pasti eh, secara umum di dalam din ini karena kesamarannya dan tidak eh, tersebar di kalangan seluruh kaum muslimin. Ini hanya orang-orang khusus saja yang mengetahuinya, orang awam banyak yang tidak mengetahui awam kaum muslimin dan juga disebut juga permasalahan yang al-jahlu biha nasyi'un an syubhatin mansubatin dari kitab sunnah. Permasalahan yang mana kejahilan terhadapnya itu muncul dari subhat yang disandarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga terjadi dalamnya apa? Takwil, kekeliruan, eh, apa eh, menyimpulkan juga adanya takwil. Juga disebut permasalahan yang susah atas orang mukalaf untuk melenyapkan kebodohan darinya. Itu disebut masail khafiyah, batasannya. Adapun hal-hal yang tergolong masail khafiyah, eh, masail zahirah, masail zahirah ada lima. Yang empat berkaitan dengan masalah syirik dan tauhid. Yang kelima, ya maksudnya lima, e, empat hal Eh, masuk dalam permasalahan tauhid dan syirik dan yang satu hal tergolong kaitan dengan masalah syariat. Yang pertama, yang tergolong masail zahirah adalah tauhid apa? al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang biasa disebut dengan tauhidul ibadah atau tauhid al-qasdi atau tauhid amali tauhid amali, maksudnya tauhid amalan si hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana e, tauhid inilah yang mana para rasul diutus dan kitab-kitab Allah diturunkan. Karena untuk penetapan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa juz 3 halaman 397 beliau mengatakan wa ibadatullahi wahdahu hiya asluddin wa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusula wa anzala bihi al-kutuba faqala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan alihatan yu'badun peribadatan kepada Allah saja itu adalah asluddin, pokok din dan ia adalah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah mengatakan, tanyakanlah man arsana min qabli kami rusulina. Hanyalah orang yang telah kami utus sebelummu dari kalangan rasul-rasul kami Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Apakah kami menjadikan selain ar-Rahman Tuhan-Tuhan yang diibadati? Di sini Syekhul Islam Ibnu menyebutkan apa? Ibadatullah adalah asluddin tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Jadi tauhidullah inti ajaran para rasul yang karenanya para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dan di atasnya terjadi peperangan antara ahlul, hak dengan ahlul batil. Itu disebut tauhid e, tauhid uluhiyah, berarti masuk dalam masail zahirah. Kemudian yang tergolong masail zahirah adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengerti Allah sang pencipta yang mengatur yang kaitan dengan rububiyah. Itu termasuk tauhid apa? Eh, termasuk masail zahirah. Juga termasuk dalam masail zahirah adalah semua permasalahan syirik akbar. Karena syirik akbar ini mengeluarkan dari milah. Baik syirik peribadatan kepada kuburan maupun syirik peribadatan kepada aturan. Baik syirkul kubur maupun syirkul dustur syirik kuburan maupun syirik aturan. Kedua-duanya merupakan apa? E, syirik akbar dan kedua-duanya termasuk masail zahirah. Kemudian juga yang tergolong dengan dalam masail zahirah adalah sifatullah allati tata'allaqu birrububiyah. Sifat sifat Allah yang Lihat, yang berkaitan, yang berhubungan dengan rububiyah. Karena ada sifat-sifat yang tidak ada kaitan dengan rububiyah. Kejahilan terhadap sifat yang tidak ada kaitan dengan rububiyah tidak menyebabkan orang jahil terhadap Allah. Tidak menyebabkan orang jatuh dalam kekafiran. Tapi kalau kejahil, uh, tapi kalau sifat-sifat yang berkaitan dengan rububiyah seperti ilmu Allah, Kudrah Allah. Hayat Allah. Itu kan sifat yang kaitan dengan rububiyah. Allah hidup, Allah maha kuasa, Allah uh, maha mengetahui, al-ilmu, ya, kudrah, al-khalqu, ya. Itu dan yang lainnya semacam itu termasuk masail zahirah. Sehingga orang yang jatuh dalam kekafiran di dalam permasalahan permasalahan tadi ini yang empat hal ini maka dia disebut orang kafir baik ada hujjah maupun tidak ada hujjah ya orang yang terjatuh dalam kekafiran di dalam Eh, empat masalah tadi, empat masalah yang kaitan dengan masail zahirah, dia kafir. Baik ada hujah maupun tidak ada hujah. Baik hujah sudah tegak maupun hujah belum tegak. Kalau hujah sudah tegak di dunia, maka di dunia kafir dan di akhirat pun dia kafir lagi sekali dalam api neraka. Kalau mati di atas kekafiran tersebut. Tapi kalau seandainya di dunia belum tegak hujah, maka dalam hukum dunia dia kafir atau musyrik sesuai dengan penyematan eh, para ulama karena sebagian menyebut musyrik saja yang lain menyamakan musyrik kafir juga jelas di dunia dia berstatus sebagai orang musyrik atau orang kafir tapi di akhirat tidak dipastikan calon penghuni neraka tapi dia untuk hukum akhirat diserahkan kepada Allah dan dia menurut pendapat jumhur ulama tergolong orang yang akan diuji nanti di akhirat tidak langsung dimasukkan ke dalam api neraka tidak dimasukkan ke dalam surga juga karena bukan orang muslim tidak dimasukkan ke dalam api neraka karena belum tegak hujah karena Allah mengazab kalau orang sudah ada hujah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus rasul Orang ini tidak dimasukkan ke dalam surga karena apa? Dia musyrik, dia kafir. Tidak dimasukkan langsung ke dalam api neraka karena hujah belum tegak. Sedangkan azab Allah itu kaitan dengan hujah. Makanya Allah nanti akan apa? Akan menguji orang tersebut nanti di hari kiamat. Jadi orang yang melakukan kemusyrikan, yang melanggar tauhid, baik dia orang e, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, baik orang yang baru masuk Islam atau hidup di pedalaman atau hidup di negeri kafir asli, dia melakukan kemusyrikan maka dia musyrik. Hukum dunia dia musyrik atau kafir. Kalau seandainya hujah belum ada, belum ada hujah, belum ada e, belum tegak hujah terhadap dia, dia secara hukum dunia dia kafir, musyrik tapi di akhirat kalau mati di atasnya kita tidak memastikan dia calon penghuni neraka, tapi dia termasuk orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Saya ulangi orang yang jatuh dalam pelanggaran terhadap masail zahira yang kaitan dengan syirik dan tauhid dalam hal-hal yang empat tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, eh, permasalahan syirik akbar atau sifat yang kaitan dengan rububiyah, orang terjatuh dalam kekafiran dalam hal ini dia langsung apa dia kafir atau musyrik uh, hukum dunia kalau belum tegak hujah terus mati di atasnya di akhir eh, untuk hukum akhirat kita tidak memastikannya tapi kita menyerahkan kepada Allah. Tapi kalau dia sudah tegak hujah di dunia maka dipastikan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Orang yang baru masuk Islam terus melakukan kemusyrikan syirik akbar, dia musyrik, dia kafir, Orang yang baru masuk Islam tapi hidup di pedalaman yang jauh, dia musyrik, dia kafir. Orang yang masuk baru masuk Islam terus melakukan kemusyrikan hidup di negeri kafir asli, dia musyrik, dia kafir. Intinya penyempatan nama pelanggar, eh, terhadap pelanggaran terhadap tauhid itu adalah langsung utuh hukum status dunia dia adalah orang bukan orang muslim baik disebut orang musyrik saja atau dia disebut orang kafir intinya bukan orang muslim. Adapun hukum akhirat itu yang kaitan dengan masalah hujjah. Dan juga yang harus dipahami bahwa hujjah di dalam masail zahirah ini tidak disyaratkan tahu, tidak disyaratkan mendengar, tidak disyaratkan uh, apa istimah. Akan tapi yang menjadi hujah di dalam masail zahirah ini adalah adanya tamakun minal ilmi, adanya kesempatan untuk mengetahui. Dan ini sudah saya jelaskan, saya uraikan dalam uh, seri tauhid yang uh, eh, beberapa bulan yang lalu tentang huj apa hujah di dalam masail zahirah berikut dalil-dalilnya bahwa fujai dalam masail zahira adanya tamakun dari mengetahui. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kemusyrikan melaksanakan eh, apa melakukan pelanggaran terhadap tauhid dan dia memiliki tamakun untuk mengetahui seperti orang hidup di tengah kaum muslimin atau hidup zaman sekarang yang mana media sangat mudah mencari informasi sangat terbuka. Buku banyak, Al-Quran terjemah di mana-mana. Buku-buku, Tauhid juga banyak. E, informasi sangat cepat dan mudah. Itu tamakun kesempatan untuk mengetahui sangat mudah. Sehingga orang melakukan kemusikan di zaman sekarang, dia musyrik, kafir, dan hukum akhirat kalau mati di atasnya dipastikan masuk neraka. Bila saja orang-orang yang hidup zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka melakukan kemusyrikan. Mereka melakukan kemusyrikan dipastikan masuk neraka seperti dalam hadis Sahih Muslim Inna Abi wa Abaka finnar semuanya bapakku dan bapamu di neraka sabda Rasulullah kepada seorang pria juga hadis Banu Muntafik la amrullah ma alaihi min qabrin amirin aw quraisyin min musyrikin faqul arsalani ilaika muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ubashiruka bima yasuka tujaru ala wajhika wa batnika finnar ini kaitan dengan orang-orang Banu Muntafik ayahnya mereka itu apa dipastikan masuk neraka dan hadis ini juga umum orang musyrik yang hidup zaman jahiliyah mereka apa dipastikan masuk neraka di sini Kenapa mereka dipastikan masuk neraka pada belum ada Rasulullah SAW. Al-Quran belum turun. Karena mereka memiliki tamakun untuk mengetahui. Apa tamakun untuk mengetahui di tengah mereka? Adanya sisa-sisa ajaran para nabi terdahulu. Dan adanya segelintir orang yang bertauhid. Itu sudah menjadi hujah bagi mereka. Keberadaan Zaid bin Amr bin Nawfal, keberadaan Waraqah bin Nawfal dan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim terdahulu itu menjadi hujah atas mereka dalam masail zahirah yang kaitan dengan syirik dan tauhid sehingga mereka dipastikan masuk neraka. Apa gerangan dengan orang yang hidup zaman zaman sekarang? Jadi orang melakukan pelanggaran terhadap tauhid dengan melakukan syirik atau hal yang menggugurkan syahadat la ilaha illallah maka dia musyrik. Dia dihukumi sebagai orang kafir untuk hukum dunia kalau memang hujah belum tegak. Dan di akhirat urusannya diserahkan kepada Allah. Dan dia tergolong orang yang akan diuji. Akan tapi kalau di dunia sudah tegak hujah, maka hukum dunia dia musyrik, dia kafir, dan untuk hukum akhirat pun ketika mati di atas kekafiran tersebut, dia dipastikan menjadi penghuni neraka. Dan hujah di dalam permasalahan ini adalah adanya apa? Tamakun, adanya kesempatan untuk mengetahui. Ya, hujahnya bukan mengetahui. Tidak disyaratkan mengetahui, tidak disyaratkan mendengar, tapi adanya kesempatan untuk mengetahui. Itu adalah hujah. Kemudian selanjutnya, yang termasuk masail zahirah, masail zahirah, adalah asyara'i'u al-ma'lumatu minad-dini bil darurah Adalah syariat, ajaran. Ajaran syariat yang diketahui secara pasti dari din ini wahya syara'i'u intasyara ilmuha lada kafatil muslimina awamihim wa khawasihim adalah syariat-syariat atau ajaran-ajaran yang e, menyebar ilmunya atau diketahui umum oleh seluruh kaum muslimin baik kalama, kalangan awamnya maupun kalangan khususnya kawujubi salati waz zakati was saumi seperti wajibnya salat zakat, saum, haji, wa katahrim zina, wa riba, wal khamri, wal maisiri, wal sariqati, wal qatli, wa nahwiha. Dan seperti pengharaman zina, riba, khamar, judi, mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Itu masuk syara'i ma'lumah fid din. Bidururah semua orang tahu. Orang yang ngaku muslim tahu. Di Islam itu ada kewajiban sholat, zakat, saum, haji. Ada pengharaman zina, mencuri, membunuh. Ya, uh, apa judi, riba, zina. Itu semua orang tahu. Ini namanya syariat yang diketahui umum oleh kaum muslimin. Faman waqa'a fil kufri fi hadhil mas'alati barang siapa jatuh dalam kekafiran di dalam masalah ini, masail zahirah yang kaitan dengan syariat, kaman ankara wujub salawatil khamsi masalan seperti orang yang mengingkari wajibnya salat lima waktu umpamanya. Fafihi tafsilun, maka di dalamnya ada perincian. Lihat di sini, harus perhatikan tadi kalau kaitan dengan masail zahira yang kaitan dengan masalah tauhid dan syirik tidak ada rincian. Orang melaku, melakukan pelanggaran kekafiran di dalamnya langsung diponis kafir musyrik baik hujah tegak maupun belum tegak hujah. Tapi di sini yang masail zahira yang kaitan dengan syariat yang kaitan dengan syariat ini pelanggar atau melakukan kekafiran di dalamnya, untuk status pelakunya ada rincian. Ada rincian. Yang pertama, ingkana misluhu la yajhaluha. Bila orang semisal dia itu mengetahuinya. Ai indahu tamakunun min ma'rifati wujubis salati. Yaitu dia memiliki kesempatan untuk mengetahui wajibnya salat. Yang pertama, kondisi orang orang mengingkari wajib salat atau zakat dan dia memiliki kesempatan untuk mengetahui seperti orang yang memiliki kesempatan untuk mengetahui wajibnya sholat. Orang memiliki kesempatan untuk mengetahui wajibnya sholat. Kaman asya bainal muslimina. Au fidaril islam. Fahuwa kafirun. al hujjata qad qamat alaihi bitamakkunihi min ma'rifati wujubis salati la yuqbalu minhu al-i'tizaru bil jahli. Seperti orang yang hidup di tengah kaum muslimin terus dia apa? E, mengingkari wajibnya salat. Maka apa dia? Kafir. Atau orang yang hidup di Darul Islam mengingkari wajibnya salat, maka dia kafir. Kenapa? Karena hujah sudah tegak dengan sebab dia memiliki kesempatan untuk mengetahui wajibnya sholat. Dan tidak diterima alasan kejahilan dari dia. Jadi orang yang yang jatuh dalam kekafiran dalam masa zahirah yang kaitan dengan syariat yang kaitan dengan syariat kalau dia itu memiliki kesempatan untuk mengetahui maka apa maka dia diponis kafir dan orang yang memiliki kesempatan untuk mengetahui seperti orang yang hidup tidak di negeri kaum muslimin, di tengah kaum muslim atau di dalam Islam atau zaman sekarang eh, hal itu terbuka orang bisa memperhatikannya. Alasan ketidaktahuan tidak diterima karena hujah sudah tegak. Terus yang kedua, wa inka namisluhu yajhaluha elam yakun ladaihi tamakkunun minal ilmi ka hadisi ahdin bil Islam aw man 'asha wa nasha'a fi biladil kufri al asli aw fi badiyatin ba'idatin 'anil muslimin fahuwa muslimun ma'zurun bil jahli in haqqaqat tauhid wa tabarra'a min asyirki wa ahli yang kedua, kalau orang semacam dia itu tidak mengetahuinya, dalam arti dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui. Orang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui seperti orang yang baru masuk Islam, atau orang yang hidup dan tumbuh di negeri kafir asli, atau hidup tumbuh di pedalaman yang jauh dari kaum muslimin, maka ketika dia mengingkari wajibnya sholat, dia itu apa? Dalam kondisi yang tadi tidak memiliki tamakun, maka dia muslim ma'zurun bil jahli. Dia seorang muslim yang diuzur dengan sebab kebodohannya. In haqqaqat tauhida wa tabarra'a minasyirki wa ahli Bila dia merealisasikan tauhid dan barok dari syirik dan para pelakunya. Waqad alimna anna al-hujjata fi hadhihi al-mas'alati ia wujud wujud tamakkuni minal ilmi dan telah kita ketahui bahwa hujah di dalam hal ini masail zahirah termasuk masail zahirah yang kaitan dengan masalah syariat hujah di dalam masalah ini adalah adanya kesempatan untuk mengetahui. Ini harus dipahami, ini harus dipahami masail zahirah itu ada uh, ada lima yang empat kaitan dengan masalah syirik dan tauhid, pelanggaran di dalamnya pelakunya langsung dikafirkan untuk hukum dunia dan adapun hukum akhirat kalau memang hujah sudah tegak maka dipastikan masuk neraka kalau mati di atasnya kalau belum tegak hujah maka tidak dipastikan namun dia tergolong orang yang akan diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hujah di dalam hal ini apa adanya tamakun kesempatan untuk mengetahui tidak disyaratkan mengetahui atau mendengar. Dan yang kelima, yang satu lagi, masalah zahirah yang kaitan dengan masalah syariat adalah permasalahan-permasalahan syariat yang diketahui umum oleh kaum muslimin seperti wajibnya salat, wajibnya zakat, saum, haji, haram zina, mencuri, membunuh, merampok, judi. Itu apa? syariat ma'lumah fiddin bil Nah, orang yang jatuh dalam kekafiran di dalam hal ini, umpamanya mengingkari wajibnya sholat, atau mengingkari wajibnya zakat, atau menghalalkan zina, maka kalau dia memiliki kesempatan untuk mengetahui, seperti orang yang sudah lama masuk Islam, atau orang yang hidup di tengah kaum, kaum muslimin, atau hidup di darul Islam, maka dia kafir saat mengingkari wajibnya sholat walaupun dia tidak mengetahui kenapa karena hujah sudah tegak dengan keberadaan dia di tengah kaum muslimin atau di darul Islam karena dia memiliki tamakun kesempatan untuk mengetahui. Adapun kalau orang semacam tadi yang mengingkari wajibnya salat itu dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui karena zaman-zaman fatrah tidak ada dakwah sama sekali. Tidak ada dakwah kepada tauhid sama sekali. Maka orang semacam ini apa? Ketika dia umpamanya baru masuk uh, Islam, terus tidak uh, tidak mengetahui syariat dan malah mengingkari wajibnya sholat, karena di situ tidak ada dai lagi, dainya sudah pulang, maka orang semacam ini ya seperti orang yang baru masuk Islam atau hidup di negeri kafir asli atau di pedalaman yang jauh dan dia orang yang baru masuk Islam terus mengingkari wajibnya salat atau syariat ini maka dia statusnya apa masih muslim kalau dia merealisasikan tauhid dan baru dari syirik dan para pelakunya jadi kalau dia tidak memiliki tamakun tidak memiliki tamakun, terus mengingkari wajibnya sholat, dan dia adalah seorang muwahid, maka dia tidak di tidak dikafirkan. Jadi yang harus dipahami, karena sebagian orang keliru menempatkan ke, ke, ke, apa status orang yang baru masuk Islam atau yang hidup di pedalaman yang jauh atau hidup di negeri kafir asli, mereka malah menempatkan hal ini dalam permasalahan syirik akbar sehingga mereka menyimpulkan menyimpulkan kalau orang yang baru masuk Islam atau hidup di negeri kafir asli atau hidup di pedalaman yang jauh terus melakukan kemusyrikan kita tidak bisa mengkafirkannya itu salah salah besar itu kekeliruan yang yang besar tidak memahami sematan nama orang macam tadi yang baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh atau hidup di negeri kafir asli dia diuzur itu dalam kaitan apa dia tidak diponis kafir itu dalam kaitan kekafiran yang kaitan dengan syariat seperti mengingkari wajibnya salat dan dia tidak memiliki tamakun untuk mengetahui tidak memiliki tamakun untuk mengetahui maka dia muslim yang tidak tahu wajibnya salat bila dia apa komitmen dengan tauhid dan baro dari syiriknya. Kemudian uh, selanjutnya di sini waqad alimna al hujjata fi hadhihi mas'alati hiya wujudu min al ilmi dan telah kita ketahui bahwa hujjah di dalam masalah ini masalah zahirah ini termasuk dalam permasalahan zahirah yang kaitan dengan syariat hujjah di dalamnya adanya apa tamakkun adanya kesempatan untuk mengetahui. Makanya pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang menikahi ibu tirinya. Menikahi ibu tirinya Rasulullah SAW tidak mengirimkan orang untuk menegakkan hujah, tapi beliau mengirim orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya. Kenapa? Karena dia kafir, Rasul tidak bertanya apa hujah sudah tegak atau belum, apakah kamu jahil atau tidak? Tidak, justru tidak Rasul tidak mendatangi orang itu, tapi langsung memerintahkan untuk membunuh dan mengambil hartanya. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tegak hujah dengan keberadaan dia hidup di tengah kaum muslimin. <clears throat> Kemudian selanjutnya Wal masailu al khafiyatu dan yang kedua ada masalah khafiyah, masalah khafiyah. Wahia ma khafiyah ilmuha ala kasirin minal muslimin itu eh, hal yang samar pengetahuannya atas kaum muslimin. Lihaza jahlu wa taqlidu wa ta'wilu wal ijtihadu mawani'u litakfiri fi hadhihi masalah. Oleh sebab itu kebodohan, taklid, takwil, ijtihad itu merupakan tergolong mawani di dalam permasalahan ini. Jadi masail khafiyah, batasan masail khafiyah itu adalah eh, permasalahan yang apa? Yang tadi eh, tidak diketahui secara pasti dari din ini Terus juga masalah yang susah melenyapkan kebodohan dari diri mukallaf atau permasalahan yang kejahilan terhadapnya muncul karena subhat dalil. Karena subhat dalil. Dan yang tergolong dalam apa masail uh, eh, khofiyah ini adalah masail asma wa sifat. Permasalahan asma-asma Allah dan sifat. Tadi kan tidak semua sifat. Sifat yang kaitan dengan rububiyah tadi sudah dijelaskan itu kaitan dengan masail zahirah. Tapi asma sifat yang tidak ada kaitan dengan rububiyah itu termasuk masail khafiyah. Seperti apa? Seperti uh, Allah memiliki tangan, ya, istiwa itu termasuk masail khafiyah. Makanya Imam Ash-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadun uh, raddaha atau la yasa'u ahadan radduha wa man khalafa ba'da subutil hujjati alaihi faqad kafara wa amma qabla qiyamil hujjati fa innahu yu'zaru bil jahli Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun menolaknya dan barang siapa menyelisihi setelah hujah terbukti terhadapnya maka dia kafir. Kalau hujah sudah tegak terhadapnya maka dia kafir. Dan adapun kalau sebelum tegak hujah maka dia diuzur dengan sebab kebodohan. jadi di sini eh, apa namanya dalam masalah ya kaitan asma sifat bahwa orang yang dikafirkan itu kalau hujah sudah tegak. Kalau belum tegak hujah maka tidak dikafirkan. Ini masail ya. Kemudian juga uh, termasuk masail khafiyah adalah mu'taqadat al-firaq allati tukhalifu i'tiqada ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan-keyakinan firqah-firqah sesat yang menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah seperti khawarij, murji'ah. Mereka jatuh dalam pemahaman Eh, bid'ah mukafirah dalam yang sifatnya khafiyah ya. dalam pemahaman bid'ah yang merupakan apa uh, apa namanya yang yang khafi ya. orang murjiah seperti mengatakan amal, eh, amalan bukan bagian dari iman itu pendapat yang bija, uh, bidah itu bidah orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar itu pendapat yang bid'ah. Itu termasuk masail khafiyah. Makanya kita tidak mengkafirkan Khawarij, tidak mengkafirkan Murji'ah. Kecuali kalau mereka tawali. Terus juga yang termasuk masail khafiyah itu permasalahan furu ya, permasalahan furu yang tidak diketahui oleh halayak tidak diketahui bukan oleh oleh masyarakat umum saja tapi oleh orang-orang khusus pun ini tidak e, tidak diketahui. Di permasalahan furu yang tidak masyur di kalangan e, kaum muslimin bahkan banyak para ahli ilmu pun tidak mengetahui masalah ini berarti ini masuk dalam masalah khafiyah. sehingga apa e, karena sifatnya khafi maka kebodohan taklid takwil ijtihad itu merupakan mawani takfir di dalam masalah ini jadi kebodohan ijtihad takwil taklid itu mawani dalam masail ya bukan mawani di dalam masail zahirah dan tadi sudah dijelaskan dalam masalah zahirah hujah adalah adanya tamakun Adapun di dalam masail khafiyah yang namanya hujah apa? Wal hujjatu fil masail khafiyati hiya sedangkan hujah dalam masail khafiyah adalah bayanul hujjah al adillah asy-syar'iyyah. Menjelaskan hujjah dari dari dari, dari syar'i. Orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka kita jelaskan kepadanya dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Terus juga kalau ada ijma para ulama maka disampaikan uh, di sini di uh, di sini bahwa uh, apa namanya uh, apa tadi kaitan dengan uh, menjelaskan apa dalil-dalil syar'i itu kan kepada orang tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk. Dalamnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Juga, wa izalatu syubhah fiha. Melenyapkan syubhat di dalamnya. Setelah dijelaskan dari Al-Quran Sunnah dan Ijma terhadap uh, akidah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Kalau ada subhat maka diluruskan subhatnya dijelaskan subhatnya diurai kalau sudah ini dilakukan, hujah sudah disampaikan dari dari Quran Sunnah, ijma dan subhatnya sudah terjawabkan, terus dia bersikuku maka dia kafir. Jadi pengkafiran dalam masail kopiah itu harus ada bayanul hujah dan isyaratu asyubhah. Orang eh, apa tidak mengkafirkan togut itu kan itu jatuh dalam kekafiran dalam masail khafiyah tidak mengkafirkan ansor togut juga uh, itu jatuh dalam apa uh, kekafiran dalam masail kopi ya. Tapi kita tidak mengkafirkan orang tersebut, maksudnya tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan togut atau ansornya itu sampai kita tegakkan hujah dan kita lenyapkan subhatnya. Akan tapi apa? Karena permasalahan ini termasuk muawisat, masa yang pelik maka apa walakin la nudkhilu anfusana fi takfiri fi hadhil mas'alatil khafiyyati li'annaha minal mu'awwisat akan tapi kami tidak menceburkan diri kami di dalam pengkafiran di dalam masail khafiyah ini dikarenakan ia termasuk muawisat hal-hal yang sangat uh, apa pelik آه، وعلى هذا نرى أن الجهل والتقليد والتأويل والاجتهاد ليست من موانئ التقفير في الشرك الأكبر وفي كل ما يناقض التوحيد والرسالة فمن ارتكب شركا أكبر عمدا مختارا فهو كافر ولو كان جاهلا أو متأولا Oleh sebab atas dasar ini maka kami menganggap, menilai, berkeyakinan bahwa kebodohan, taklid, takwil, ijtihad itu bukan mawani takfir di dalam syirik akbar dan di dalam setiap permasalahan yang langsung menohok tauhid dan risalah kerasulan. Sehingga barang siapa melakukan syirik akbar amdan sengaja ya amdan sengaja mukhtaran lagi tidak dipaksa bahwa kafirun walau kana jahilan atau muta'awilan maka dia kafir walaupun dia orang jahil maupun melakukan ta'wil fal amdu huwa diddu intifa'il qasdi yang namanya amad tadi kan melakukan kekafiran karena sengaja itu adalah lawan kebalikan daripada apa intifaul qasdi lenyapnya maksud kalau tidak ada maksud berarti lawannya apa lawannya menyengaja kemudian wal ikhtiar huwa bidul ikrah ikhtiar tadi kan muhtaran artinya perlawan daripada diikrah berarti orang yang melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa maka dia kafir walaupun dia jahil atau mentakwil atau istihad atau mukallid. Ya. Kita kita cukupkan. Ya. Iya ada. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.